Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. <clears throat> Kaum muslimin dan muslimah jamaah salat Maghrib Masjid Al Asubah rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas hadis yang ke-372 dari Sambil Nabi karya Abu Aisyah Muhammad bin Isa ibn Saurah At-Tirmidzi rahimallahu taala. Masih kisah laparnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditemani oleh Abu Bakar dan Umar. Kemudian yang bertamu ke rumah Abu Haytham. Sumantala qabim ilal hadiqatihi dan Abu Haytham mengajak tiga tamunya ke kebunnya. Hadiqah itu bustan kebun ada menjelaskan kebun disebut hatikah li'annaha karena kebun fil ghalib biasanya tahaddaqa bisurin. Tahaddaqa artinya tuhata, dikelilingi bisurin ini e, pagar minjawani biha semua sisi-sisinya. Lantas Abu Haisam menghamparkan untuk tiga tamunya bisatan karpet hambaran, artinya beliau letakkan untuk mereka di atas tanah firasyan karpet yang bisa diduduki. Kemudian Abu Haytham pergi ke Nakhlatin, pohon kurma, lantas datang bikin win dengan satu tandan berisi kurma macam-macam, fawadu'ahu lantas dia letakkan. Artinya dia datang bihadkin kamilin satu tandan e, kurma fihi rutab ada di sana macam-macam ada rutab ada belah ini sebelum rutab ya, disebut balah lantas dia letakkan di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidakkah engkau pilih-pilihkan untuk kami wotopnya saja Ya, yakni artinya tidak ada hajat dan kebutuhan engkau potongkan satu tan dan utuh dari uh, pohon kurma seandainya engkau pilihkan untuk kami sebagian utop itu sudah mencukupi Abu Haytham mengatakan oleh ya Rasulullah, sebenarnya aku ingin agar kalian yang memilih sendiri atau kalian memilih rutab ataukah busernya sama buser uh, eh, korma sebelum rutab. Wa idza kana kamilan dan jika satu tandan korma itu utuh di hadapan seseorang maka dia bisa pilih-pilih apa yang dia sukai. Dan itu asha lebih enak, aladu lebih lezat. Ya, mima dibandingkanlah untiqalahu ba'duhu. Dibandingkan dipilihkan. Milih sendiri tentu lebih enak daripada dipilihkan. Maka akhirnya mereka bertiga makan, minum dari air itu yaitu al-adbi air yang segar yang dibawa oleh Abu Haytham fil kirbah di kirbah, wadah dari kulit. Fakal Lantas Nabi mengatakan ini demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya termasuk an-na'im yang kalian akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Ada kemudian naungan, naungan yang sejuk, ada hutab yang enak, dan ada air yang segar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَ إِذٍ عَنِ النَّعِيمِ Sungguh kalian pada hari itu akan ditanyai tentang berbagai kenikmatan yang kalian rasakan. Dan na'im adalah segala sesuatu yang dinikmati oleh seseorang. Ya tahan Nabi yang dia bersenang-senang dengannya. Fiha di dunia di dunia. Berupa makanan, minuman. Firashin, karpet, e, tempat duduk yang empuk. Kemudian pakaian, sehatnya badan, yang lain. Semua itu akan ditanyakan nanti pada hari kiamat. Dan jika tahayalil insan jika tersedia bagi seorang naungan yang sejuk, yang dia bisa bernaung dengannya dari panasnya matahari, maka itu nikmat. Maka bagaimanakah dengan al-mukayyifat? Maka bagaimanakah dengan AC? Yang kalau di Saudi tentu semuanya serba AC sebagaimana beliau ceritakan di sini. Di mana AC ini memenuhi udara rumah dengan dingin Fisaib di musim panas, al-qaid yang sangat panas, asyadid yang luar biasa panasnya. Ketika keluar dari rumah naik mobil dan udara mobil pun dingin karena AC. Jika masuk ke masjid, semua masjid di Saudi pakai AC, maka takhola fi ajwa'in barida, maka dia masuk pada udara yang juga dingin. Maka jika cuma naungan pohon, itu saja akan ditanyakan karena itu nikmat fahada minan naim maka di, eh, dinginnya AC tentu di antara nikmat yang akan ditanyakan seorang akan ditanyakan seorang hamba ditanyakan pada seorang hamba nanti pada hari kiamat. Kan ada di antara nikmat yang Allah tundukkan untuk seorang hamba supaya dia gunakan dalam ketaatan. Jika dia menggunakannya dalam taat kepada Allah dan memujinya, dan dia memuji Allah karena nikmat tersebut dan mengakui kalau itu adalah datang dari Allah, maka dialah orang yang bersyukur terhadap nikmat. Lantas berangkatlah, pergilah Abu Haytham untuk membuatkan makanan, yaitu makan makanan besar. Itu untuk masak untuk tiga tamunya satu makanan yang akan mereka makan. Karena yang telah mereka makan baru rotop yang statusnya adalah fakihah buahan penyuci mulut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah engkau sembelih kambing yang sedang menyusui. Janganlah engkau sembelih kambing yang sedang menyusui sehingga supaya tetap kambing tersebut tetap ada bisa diambil dimanfaatkan susunya. Maka Abu Haitham kemudian menyembelih untuk tiga tamunya anakon au jadian. Anak artinya al-unsa asagirah min al ma'is. Kambing biasa, betina, kecil. al jadiu kambing e, ma'is, kambing biasa, sagir kecil, zakar, jantan. Maka dicarikan kambing yang muda. Ye, maka ye, dimasakkan kambing muda. Yang tentu ini kambing yang paling enak adalah kambing muda. Lantas setelah selesai dimasak, Abu Al-Haytham mendatangi tamunya dengan membawa masakan daging kambing muda. Lantas mereka pun memakannya. Artinya Abu Haytham memasaknya sampai matang, hayya'aha kemudian menyiapkannya, kemudian membawanya ke hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dua sahabatnya, lantas mereka makan. Lantas Nabi mengatakan, apakah engkau punya budak yang berfungsi sebagai pembantu? Dia mengatakan tidak. Kenapa Nabi tanyakan demikian? Nabi bertanya dalam rangka membalas mukafaah, membalas hadas seniak. Ini perbuatan Abu Haytham yang ngasih jamuan luar biasa. Tamu disembelihkan kambing dan macam-macam. Tentu ini tidak uh, sembarangan. Ini, tidak semua orang ini, melakukannya. Ini, ada kemudian nyembelih seekor kambing tidak lain dan tidak bukan cuma karena untuk menghormati tamu yang datang. Fakal maka Nabi mengatakan jika datang kepada kami sepion tawanan perang yang jadi Buddha tolong datang ke, ke kami. Maka tak lama setelah itu didatangkanlah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang Buddha tidak ada yang ketiga. Artinya didatangkan pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam satu ketika dua orang. Sabian tawana minal adwi dari musuh orang kafir tidak ada yang ketiga. Datanglah Abu Haitham ke tempat Nabi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan Abu Haitham jika datang budak maka Nabi minta Abu Haitham untuk datang. Maka dia pun datang alal mau'id sebagaimana yang dijanjikan. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pilih dari keduanya silakan pilih mana yang kau inginkan khayyarahu maka Nabi memberinya hak pilih untuk melihat dari dua orang itu dan memilih mana yang lebih disukai. Abu Haytham mengatakan, Wahai Rasulullah, pilihkan untukku. Maka Abu Haytham ingin pilihannya itu pilihan itu berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi menyampaikan satu kaidah penting berkenaan dengan ketika orang itu dimintai saran dan nasihat. Innal mustasyara mu'tamanun. Orang yang dimintai saran itu adalah orang yang diberi amanah. Ketika dia mengiyakan maka dia wajib menjalankan amanah sebaik-baiknya. Baik itu saran berkenaan dengan bisnis, pernikahan, perceraian, di sekolah atau yang lain. Artinya siapa yang meminta saran kepada seseorang maka dia memberikan amanah kepadanya agar orang tersebut yang diberi yang e, memberi saran itu nasihan betul-betul menginginkan yang terbaik. Maka ini adalah satu kaidah dalam masalah istisyarah, dalam masalah musyawarah dan e, permintaan saran muhimmatul ghayati tidak ini sangat penting. Wajib ada di bal, di benak seorang muslim ketika dia dimintai saran. Maka ketika orang itu dimintai saran, dia diberi amanah. Artinya memberikan amanah kepada anda, orang yang minta saran kepada anda. Yang dia mantap dengan nasihat anda. Mantap dengan amanah anda dan pikiran cemerlang anda maka wajib bagi Anda untuk memberikan yang terbaik yang bisa disarankan kepadanya. Dan dalam Anda tunaikan apa yang diwajibkan oleh amanah ini. Maka Nabi mengatakan, pilih, ambil budak ini karena aku lihat dia mengerjakan sholat. Alasannya karena dia mengerjakan sholat. Maka Nabi Shallallahu memilihkan untuk Abdul Haytham salah satu dari dua budak karena dia sholat. Maka di sini terdapat pelajaran penting tentang siapakah orang yang dipilih. Wafihada maka dalam hadis ini ya, terdapat pelajaran bahasa yang pertama kali diperhatikan ketika kita mau ngasih saran tentang person yang nanti itu akan di person nikah dalam rangka pernikahan atau dalam rangka diberi pekerjaan dan amanah Ya, maka yang pertama kali diperhatikan adalah as-salatu salatnya. Ya, maka ketika cari karyawan, ya, maka hendaknya ya, ini yang pertama kali. Jadi tolak ukur. Muslim rajin salat. Ya. Li'annaha miftahul khairi. Karena salat adalah kunci kebaikan. Siapa yang menjaga salat, dia menjaga agamanya siapa menelantarkan sholat dia lebih menelantarkan hal-hal yang lainnya. Dan Nabi mengatakan dan berbuat baiklah kepadanya. Nabi tidak menentukan bagi Abdul Haytham jenis berbuat baik. Maka ini mencakup semua jenis berbuat baik. Berangkatlah Abdul Haytham menuju istrinya. Dia berkabarkan pada istrinya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wastausu bihi ma'rufa maka Abu Haisam mengatakan pada istrinya sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, li'anau karena Abu Haisam ingin meminta saran istrinya bagaimanakah menyikapi budak ini. Fidau berdasarkan wasiat akung Nabi. Maka istrinya mengatakan, engkau tidak akan bisa mencapai sebetul-betul sebenar-benar wasiat Nabi kecuali jika engkau memerdekakannya. Maka isunya mengatakan tidak mungkin Anda menyampai betul-betul wasiat Nabi kecuali dengan memerdekakannya. Renungkan. Indahu Abu Haitham ini punya kebun. Kebunnya punya banyak pohon kurma dan pohon-pohon. Tentu perlu ada yang meng, men, ya, mengolahnya ya, eh, tahtat ila amal tentu perlu kerja, ngurusi. Dia juga punya binatang ternak yang perlu diperhatikan. Dan dia juga fi muhimmati ahlihi ya, mengerjakan tugas istrinya mencari kan air minum untuk keluarganya. Dan dia tidak punya budak yang melayaninya. Kemudian datanglah seorang budak yang dipilihkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Fa'idha Zaujatul salihah. Ternyata Ummul Haitham, seorang wanita salihah yang menginginkan yang terbaik untuk suaminya, mengatakan perkataan di atas. Dan lihat luar biasanya Abu Haitham. Dan Abu Haitham pun bersegera melaksanakan saran istrinya. Tuna tafakurin tanpa dipikir panjang-panjang, tanpa bimbang, tanpa termangu-mangu dan dia mengatakan langsung fawa atiqun budak itu merdeka. Ini atasnya dengan huruf fa yang itu menunjukkan fauriyah segera. Maka di sini kita jumpai semangat sahabat yang luar biasa untuk melakukan kebaikan dan bersegera melakukan kebaikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji istri Abu Haytham. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi atau seorang penguasa kecuali ada dua kemungkinan tukang bisik. atau tukang bisik yang memprovokasi melakukan kebaikan dan melarang kejelekan dan tukang bisik yang tidak peduli dengan kebinasaan dan kesusahan yang dibisiki. Wa mayuqabitonatasu'i faqad wugiya. Siapa yang dijaga dari tukang bisik yang jelek, maka dia manusia yang terjaga dari kejelekan. Maka jika seorang itu memiliki tukang bisik yang baik, ya, maka dengan izin Allah dia ya, dia akan bisa menjamin aman dari sisa, sisi tukang bisiknya itu fidalalah berkenaan dengan saran-saran yang diberikan oleh pembisik. Karena tukang bisik yang baik tentu tidak akan menyarankan kecuali yang baik. Namun jika seorang itu punya tukang bisik yang jelek, la ta'luhu khubala. Khubala artinya syaron wal fasad tidak peduli untuk menjerumuskan uh, yang dibisiki dalam kejelekan dan kerusakan maka ya, maka maka susahlah yang dibisiki ya, maka dalam hal ini istri adalah tukang bisik seorang suami jika istrinya adalah istri yang tuka, eh, istri yang baik, tukang bisik yang salihah sebagaimana Ummul Haitham, maka dikompor-kompori untuk sedekah, beramal saleh, bersegera dalam kebaikan. Dan hanya kalau istrinya adalah tukang bisik yang jelek, maka nanti akan dibisiki untuk korupsi, untuk menerima uh, uang suap, untuk kemudian kredit ribawi, ah, yang penting istrinya bisa maca ayu, bisa kemudian berdandan ini, bisa ke salon dan seterusnya. Ya, karena dia tidak peduli dengan derita suaminya. Dengan asyar wal fasad, kerusakan dan kejelekan, kesusahan dan derita suaminya. Nabi mengatakan demikian berkenaan dengan kontak Abul Haitham karena Abul Haitham e, mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah memiliki tukang bisik yaitu seorang istri salihah yang dia tukang bisik yang baik untuk Abul Haitham yang mendorongnya untuk ya, amal soleh untuk melakukan kebajikan bukan menggembosi suaminya yang bersemangat untuk melakukan kebaikan dan kaidah dalam masalah ini ini kesimpulan dalam masalah ini, waman yuqa bitonata su'i fakot ukiya. Siapa yang terjaga dari tukang bisik yang jelek, dialah orang yang terjaga dari kejelekan. Maka jika Allah itu e, memberikan kemuliaan kepada seorang penguasa, seorang amir, seorang hakim, seorang kepala, seorang rektor, seorang dekan, seorang suami, dan yang lainnya, ya, Allah muliakan dengan Allah jaga dia dari tukang bisik yang jelek, maka dia sungguh dia telah terjaga dari kejelekan, kerusakan dan kerusakan. Oleh karena itu kita jumpai banyak imam masjid yang mereka adalah alul fadl orang-orang yang berilmu antusias dalam khutbah Jumat di Arab Saudi mereka antusias dalam khutbah Jumat yang mendoakan penguasa ya, Bibi Natil Khairi agar mendapatkan tukang bisik yang baik. Di antara banyak doa khatib-khatib di Saudi, warasukhu al-bitonata salihatan nasihata, ya Allah berkala kepada penguasa kami tukang bisik yang baik yang mem yang membisikkan hal-hal yang terbaik. Makanya ada termasuk sebaik-baik doa dan doa yang paling manfaat untuk penguasa karena penguasa jika ya, khairan dia baik, ya, namun tukang bisiknya rusak, maka tukang bisiknya ini akan merusak penguasa yang baik. Dan jika tukang bisik itu salihah yang baik, intafa'abidhalika, maka sang penguasa ini bisa mendapatkan manfaat gara-gara tukang bisik yang baik ini intifaan aziman. Dengan manfaat yang sangat luar biasa maka inti kebaikan para pemegang eh, kebijakan, para penguasa apapun bentuknya, baik dia suami, baik dia eh, kemudian seorang kepala desa, seorang camat, seorang bupati, seorang gubernur, seorang kepala sekolah, seorang dekan, seorang rektor dan seterusnya, semuanya kata kuncinya tukang bisinya. kunci kebaikannya adalah tukang bisiknya. Ya, pimpinan-pimpinan yang baik ketika dikelilingi oleh tukang bisik-tukang bisik yang ya, tidak baik. Nah, tukang bisik ini dipercaya oleh sang pimpinan. Ya, dia percaya 100% dengan info-info dari tukang bisiknya. Nah, tukang bisiknya adalah tukang bisik yang rusak dan bejat. Maka pemimpin yang baik ini tidak jadi, tidak bisa jadi pemimpin yang baik gara-gara orang-orang di sekelilingnya yang merupakan tukang-tukang bisiknya. Maka benar kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqat wukiya. Siapa saja yang punya jabatan, punya otoritas, punya kewenangan, kemudian dia dijaga dari pembisik-pembisik yang jelek, maka dialah orang yang terjaga. Kemudian dari Qais ibn Abu Hazim dia mengatakan aku mendengar Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan Sungguh aku adalah orang yang pertama kali menumpahkan darah di jalan Allah dan aku adalah orang yang pertama kali memanahkan anak panah di jalan Allah. Lakat itu ni sungguh aku ingat aku berperang fil isobah bersama sekelompok sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan selama perjalanan perang kami tidak bisa makan kecuali daun-daun pohon. Walhubillah dan satu jenis di tumbuhan atau rumputan. Hatta takarohat asdakuna. Karena yang dimakan adalah rumput dan daun-daun pohon, maka lukalah ujung-ujung mulut kami. Wa inna ahadana dan sungguh salah satu kami, yaitu semua kami, layadau sungguh dia biabi buang hajat kama tadau syatu wal bair. Maka ya, kotorannya ya, itu seperti kotoran kambing dan unta. Ya, kotorannya yang keluar ya, seperti kambing, kotoran kambing dan unta karena makanannya seperti makanan kambing dan unta, rumput sama daun. Itu sahabat. Dan itu bisa perang. Itu bisa perang orang sekarang ya, balik kanan. Ya, itu bisa perang, bisa berangkat perang konsumsi selama perjalanan perang, ya, rumput dan rerumputan dan dedaunan. Ya, sehingga ya, kotoran orang itu seperti intil wedus. Nah, sama persis karena ya seperti itu makanannya. Demikian cerita para sahabat, demikian miskinnya para sahabat. Demikian susahnya para sahabat. Itu semua tidak menghalangi mereka untuk menjadi manusia-manusia mulia tidak menghalangi mereka untuk jihad visabilillah, tidak menghalangi mereka untuk berjuang memuliakan agama Allah Subhanahu wa taala, tidak kemudian membuat surut langkah kaki mereka. Ini makanannya badan ini mau susah ya? Makanannya cuma daun sama rumput, seperti makanannya kambing. Akhirnya tainya pun kayak tai kambing. Wa asbahat banu asadi namun itu kami itu saya dan jasa-jasa saya dan peran saya kesusahan saya di awal-awal Islam namun jadilah sekarang Banu Asad ya zuruni fitini mencelaku dalam masalah agama laqad khibtu wa khasirtu idan wa dhalla amali jika aku sampai kemudian agamaku jelek Ya, maka sungguh aku rugi dan menyesal izan jika demikian dan sia-sia segala amalku. Ini uh, respon beliau ketika ada orang yang memfitnah beliau. Ada orang yang ya, memfitnah beliau. Dikatakan bahasanya beliau itu sholatnya tidak becus. Ini sholatnya tidak becus. Sebagaimana nanti ada di sarahnya. Maka beliau mengkonter dengan mengatakan mereka itu tahu apa. Ya. beliau menyebutkan jasanya dan perannya dalam Islam. setelah eh, kemudian itu kemudian ada orang yang mau gurui beliau dalam masalah salat. <clears throat> ya, uh, hadis ini juga dikatakan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Penjelasannya, yakni artinya darah pertama yang ditumpahkan di jalan Allah orang yang mati orang yang musuh orang kafir pertama kali yang mati itu di tangannya saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Demikian juga beliau adalah pemanah pertama di medan jihad. Dan ini adalah orang pertama yang lain yang dimiliki oleh saat bin Abi Waqqas. Maka fa'awalu sahmin, anak panah pertama yang dipanahkan di jalan Allah melalui tangannya saat bin Abi Waqqas. Dan perhatikan bahasanya beliau mengasih mukadimah ini memberikan mukadimah ini laisa min bitafakhuri. bukan karena tafakhur membanggakan amal, peran, kontribusi dan perjuangan. Bukan pula tamaduh minta pujian bukan pula memuji diri sendiri secara berlebihan. Namun beliau katakan hal itu fi maqami dzatbi dalam konteks membela diri dan membela kehormatannya. Dan makanan para sahabat ketika itu saat perang bersama saat bin Abi Waqqas itu adalah daun pohon dan hublah. Hublah na'un nasyaja. Satu jenis pohon. Beliau mengatakan, Maru'anaina waktun. Kami pernah menjumpai satu waktu di mana kami perang di waktu itu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami pergi dalam satu saraya, satu pasukan yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kami berjalan dalam keadaan kelaparan. Kami tidak menjumpai apa-apa yang bisa kami makan kecuali daun pohon. Sampai lukalah pinggir-pinggir bibir kami. Artinya pinggir-pinggir bibir itu terkena koruh, luka dan koreng. Ini luka yang mengoreng. Kenapa? Rumput yang dimakan min hadzal waraq dikarenakan uh, daun alladzi na'kuluhu yang kami makan. Ya, maka <clears throat> ya, sampai pinggir-pinggir mulut mereka berkoreng. Wa inna ahadan ala yada'uka mata ta'usyatu al-ba'ir. Dan jika salah satu kami buang hajat, akhraja maka dia keluarkan fadolat kotoran ma tushbihu fadolatis syad. Seperti kotoran dan tai kambing atau onta. Kenapa? Li'annahu akala mislama akala. Karena beliau memakan semisal yang dimakan oleh kambing dan onta. Wa asbah banu asadin ya'zuhuni fit Wa Fi riwayatin yu'azzirunani. Fi ukha tu'azziruni. Artinya yukawimuni mengoreksi, menyalah nyalahkan aku, mengajari aku, mencela diriku dengan mengatakan lau usinu salata, aku tidak becus sholatnya. Li'anamkan wa syawbihi inda Umar. Ya, karena beliau saat bin Abi Waqqas itu diangkat oleh Umar sebagai ya, gubernur Kufah dan Kufah itu di masa silam ya, rakyatnya reseh ya. Tidak ada gubernur yang cocok ya, di di hati mereka. Semuanya dikomplain, semuanya diadukan ke Umar kalau gubernurnya tidak becus. Ya, li'anam karena mereka penduduk Kufah. Karena wasyaubihi mereka memfitnah Sa'ad bin Wabi Waqas dan melaporkannya dengan berita bohong Ainda Umar kepada Umar. Mereka mengatakan gubernur kami Sa'ad bin Abi Waqas mayuh sinu solata. Gak becus solatnya. Maka terpaksalah saat bin Abi Waqqas mengatakan ya, menyampaikan data yang menjelaskan keadaan beliau dan terdahulunya beliau dalam kebaikan. Dalam Sahih Bukhari dari Jabir bin Samurah radhiallahu anhu dia mengatakan penduduk Kufah mengadukan ya, dengan aduan fitnah mengadukan saat kepada Umar. Dan berdasarkan aduan mereka fa'azalahu. Umar mencopot Sa'ad dari status gubernur Kufah. Lantas Umar mengangkat istamala alaihim, mengangkat gubernur baru untuk Kufah Ammaran, Ammar bin Yasir. Fasakau sama ye, ye, gubernur yang baru Ammar bin Yasir pun diadukan. Sampai-sampai mereka menyebutkan kalau dia tidak layuh sinu yusalli, tidak becus sholatnya. Fa arsala ilaihi maka e, Umar pun mengirim utusan kepada sang gubernur. Dan Umar mengatakan dan konfirmasi oleh Abu Ishaq sehingga mereka-mereka rakyat menuduh menganggap bahasa engkau tidak becus sholat. Maka Abu Ishaq mengatakan amma ana wallahi demi Allah fa ini kuntu salibihim. Aku sholat bersama mereka karena gubernur sekaligus imam sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'akhimu anha, aku tidak meninggalkan sholatnya Rasulullah. Aku sholat mengerjakan sholat isya, maka ku panjangkan dua rakaat pertama dan ku pendekkan dua rakaat yang terakhir. Ya, maka Umar mengatakan, ya Abu Isa." Itulah sangkaan kami pada Muay Abu Isa. Rasanya itu fitnah. Itu fitnah. Ya, kemudian Saat mengatakan laqad khibtu wa khasirtu idan wa amali. Artinya kata Saat, jika aku tidak baca salat yang merupakan tiang agama, maka khasirtu idan. Jika demikian aku merugi. Ya, wa batala amali dan sia-sia amalku. Ya, maka kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini bahasanya laporan bohong itu punya peran berbahaya sekali dalam merusak dan menyusahkan merusak masyarakat. Dan laporan bohong, e, berita bohong itu senjata orang yang tidak punya senjata. Hujahnya orang yang bangkrut tidak punya hujah. Eh, Wa'adatan dan biasanya alil bid'ah dan para pembela kesesatan jika ingin jika mereka ingin mencela salah satu ulama dan ahlul fadl orang yang orang yang punya keistimewaan dan kebaikan maka mereka sebarkan di tengah-tengah masyarakat berita-berita bohong untuk menjauhkan masyarakat darinya memalingkan masyarakat dari perhatian kepada beliau dan banyak dari para para ulama aimatul ilmi wal Fadl, para ulama banyak yang mendapatkan bulu mendapatkan bencana bisyai'in mendalika gara-gara hal tersebut. Ya, demikian yang kita baca sebatan. Kali ini kita lanjutkan baca isya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa alhamdulillahi rabbil alamin.